Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita membaca hadis yang baru itu hadis yang ke-30 tujuh sebagai perwakilan salah satu di antara antum membaca hadis yang ke-36 yang sudah kita lewati berkali-kali. Tafadhal, antum sudah siap? Ayo bismillah. Irfa' sautak. Bismillah. Kurbatan kurbatan Kurbatan Kurbatan wa man satara musliman wallahu

Fahaffat apa? Waman Waman batta'a bihi amaluh bihi awana barakallahu fikum yang keras, tegas, jelas, lancar antum antum Ewa eh, na'am. Antum sudah siap? Bismillah. Eh bismillah. Mukminan Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita akan masuknya hadis yang ke-37. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahmatullahi alaih. Al-Imam An-Nawawi siapa namanya tadi? Naam ahsan Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau punya anak enggak namanya Zakaria? Enggak punya. Kunyahnya Abu Zakaria. Ewana, beliau termasuk ulama yang meninggal sebelum apa? Sebelum menikah sehingga tidak punya anak namanya Zakaria. Di antaranya siapa ulama lain yang punya kunyah tapi enggak punya anak? Dalam artian dia meninggal belum sempat menikah. Siapa di antaranya? Antum? Siapa? Ayo na'am, Hasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kunyahnya siapa kunyahnya? Abdul Abbas, tapi enggak punya anak namanya Abbas. Nah, barakallahu fiikum telah kita lewati pembahasannya. Al haditsus sabi'u wa salasun, hadis yang ke-37. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah Ibnu Abbas, Abdul Abbas, kunyahnya Abdul Abbas, namanya Abdullah. Abdullah Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Termasuk apa? termasuk yang paling banyak periwayatan hadisnya. Karena enggak semua sahabat meriwayatkan hadis banyak ya. Yang meriwayatkan hadis paling banyak siapa di antaranya? Abdullah bin Abbas. Terkumpul dalam pantun atau puisi yang sudah pernah kita lewati berkali-kali mengenai apa? Nah, beberapa sahabat yang periwayatannya paling banyak. Nah, barakallahu fikum. Antum ingat pantunnya? Sebutkan. Na'am ahsan. Wal muksiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar, wa annasun wal habru kal khudrinyi wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Itu adalah apa? Para sahabat yang periwayatan hadisnya banyak. Naam. Wal muksiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar, wa annasun wal habru kal khudrinyi wal habru wal bahru bisa artinya sama Cuman wal bahru karena laut al habr tinta. Maksudnya enam al habr itu maksudnya orang yang berilmu. Paham ya? Itu maksudnya adalah Abdurrahman Abbas. Nah, wa anasun wal habru kal khudrini wa jabirun wa zaujatun nabiyyi. Antum sudah hafal juga antum? Sudah hafal antum? Eh, bismillah. Nah, antum Ewa, antum? Ewa na'am, antum? Ewa, bismillah, antum? Naam, itu adalah para sahabat yang periwayatan hadisnya paling banyak. Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian wa zaujatun Nabi Aisyah ummul mukminin, Ummi Abdullah radhiyallahu anha. Paham ya? Nam tujuh sahabat tersebut dikenal oleh para ulama bahwasanya mereka ini periwayatan hadisnya paling banyak. Ya, tidak diragukan lagi pertama Abu Hurairah, ya kan? Na barakallahu fikum wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tayali Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. Na'am barakallahu fikum. Ini sekedar selingan faedah biar antum ingat kembali dan juga semakin melekat. Kata beliau Al Imam nawawi menukilkan di sini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Abdul Abbas Abdullah bin Abbas digelari dengan apa mufassirus sahabah ahlu tafsirnya para sahabat turjumanul Quran penerjemah Al-Quran maksudnya penafsir Al-Quran beliau usianya yang sangat belia kurang lebihnya 14 tahun 15 tahun beliau sudah menjadi mufassir ha? sudah menjadi mufassir apa yang sering jadikan contoh yaitu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Segenap para sahabat saat itu berkumpul, bukan anak-anak muda lagi, para masyayikh ahlu Badr. Orang-orang tua dari kalangan sahabat yang ikut perang Badar berkumpul menafsirkan surat tersebut sebenarnya mengenai masalah apa? ada yang mengatakan ini, mengatakan itu, mereka semuanya belum tenang. Akhirnya mereka sepakat untuk memanggil siapa? Abdullah bin Abbas. Datangkan. Eh? Nah, Abdullah bin Abbas suruh masuk beliau. Maksudnya Abdullah bin Abbas disuruh masuk di tengah-tengah apa? Para masyayikh Ahlul Badr. Nah, akhirnya Umar Khattab radhiyallahu anhu apa? Nah, barakallahu fikum bertanya, maksudnya bagaimana? Maksudnya di situ ada Abu Bakar Siddiq, kemudian juga ada ada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Nah, setelah ditanya Abdul Abbas mengatakan ayat tersebut atau surat tersebut mengenai ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena Fathu Makkah, ya enggak? Nah, Fathu Makkah sudah mendekati akhir-akhir daripada ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Akhirnya apa? Naam Umar Khattab pun juga mengatakan aku tidak mengetahui kecuali apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, menunjukkan bahwasanya ilmunya sangat luar biasa. Nah, buktinya apa? Kalamnya, tafsirannya diambil oleh para masyayikh ahlu badr. Orang-orang tua nggak sembarangan. Orang-orang tua dari kalangan nah barakallahu fiikum, orang-orang yang ikut serta dalam perang Badr. Na'am barakallahu fiikum. Berikutnya, an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Na'am barakallahu fiikum pada apa-apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya subhanahu wa ta'ala berarti hadis apa namanya? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Kenapa? Karena Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah kita lewati dulu perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'anul Karim. Dua-duanya memang nah barakallahu fikum secara globalnya adalah apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah. Cuman ada atau tidak perbedaan antara hadis qudsi dengan apa? Al-Qur'anul Karim? Perbedaannya yang sangat menonjol pertama apa? jering Antara hadis kutsi dengan Al-Qur'an ada perbedaan banyak kan? Yang pertama apa? Al-Qur'an makna dan lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis kutsi Nah, makna dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Rasul. Nah, barakallahu fikum. Perbedaan yang kedua, Abdurrahman Maras Kalau ayat kus, kalau hadis kursi tidak bisa dibaca dalam salat. Sedangkan Al-Qur'an na'am. Paham ya? Itu perbedaan yang juga nampak juga. Karena enggak mungkin antum salat membaca apa? Hadis kursi, ya kan? Enggak perlu sebutkan contohnya. Paham ya? Yang ketiga, Isa. Ayo na'am. Perbedaan yang ketiga. Banyak sekali kan kemarin? Banyak. Yang ketiga, Kenapa? Hadits Qudsi kenapa? Bisa dhaif, bisa sahih, bisa palsu bahkan. Sedangkan Al-Qur'an semuanya pas sahih dan akurat. Enggak ada yang palsu. Maksudnya apa? Ayatnya enggak bisa dipalsukan. Karena orang paham kalau isi Al-Qur'an seperti itu. Paham ya? Nah, dan pasti akurat benarnya sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya Al-Qur'an la raiba Kemudian perbedaan yang berikutnya Antum mau menambahkan Silakan. Kenapa? Al-Qur'an kenapa? Eh, ada nas khusus yang membaca Al-Qur'an setiap hurufnya dapat pahala. Tapi kalau hadis qudsi tidak ada. Paham ya? Nam, Tidak dikatakan alif lam mim harfun tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Maksudnya bagaimana? Alif lam mim dihitung tiga Nah, itu nas khusus ya, bahwasanya membaca Al-Qur'an ada ada apa ada keutamaannya dan ada pahalanya. Tapi hadis qudsi tidak ada. Kemudian perbedaan yang berikutnya lagi. Akh Yusuf. Akh Ihsan. Kenapa? Kalau Al-Qur'an kenapa? Ewana eh, na'am ahsan. Kalau ayat-ayat Al-Qur'an Al-Qur'an Karim bisa jadikan ayat ruqyah. Ayat untuk apa meruqyah. Tapi kalau hadis qudsi tidak ada nas khusus. Tidak ada nas khusus antum meruqyah orang dengan apa hadis qudsi. Ya ibadi innakum tukhti'una bilail wa nahar. Antum meruqyah orang enggak bisa. Paham ya? Itu juga termasuk perbedaan. Masya Allah. Berikutnya lagi, masih ada lagi enggak? Abdurrahman, Ewana eh, na'am tafadhal. Gimana? Al-Qur'an dibaca dengan Sudah tadi kan? Sudah kan tadi? Belum. Sudah kan? Al-Qur'an ya sudah, yang lainnya. Enam. Al-Qur'an dibaca dengan tajwid dan tartil. Sedangkan hati qudsi tidak perlu. Antum baga hunna, ikhfa, idhar tidak perlu. Kalau Al-Qur'an na'am al qur'ana tartila. Kemudian perbedaan yang berikutnya lagi masih ada lagi. Naam. Ewa, coba sebutkan. Al-Akh Abdullah. Pakai yang umum. Di kursi juga pakai bismillah enggak masalah, tapi yang umum, yang umum yang ada nasnya. Apa sebelum bismillah? Sebelum baca bismillahirrahmanirrahim baca apa biasanya? Ta'awud. Paham ya? Disyariatkan untuk isti'adzah ketika baca Al-Qur'an ya enggak? Fasta'id billah untuk mengucapkan a'udzubillahi rajim Al-Qur'an. Kalau hadis qudsi tidak perlu. Paham ya? Itu diantara perbedaannya. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi sekedar selingan faedah biar nanti paham perbedaan hadis qudsi dengan apa? Dengan Al-Qur'an Al-Karim. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah berikutnya waqa na'am Allah taala menyatakan innallaha ta'ala katabal hasanati was sayyi'at Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat enam kebaikan dan juga kejelekan. Summa bayyana dzalik kemudian Allah taala menjelaskan hal tersebut, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Masyaallah. Barang siapa yang berkeinginan kuat untuk berbuat kebaikan tapi belum sempat mengerjakan, maka Allah taala mencatat Allah Subhanahu wa taala mencatat di sisi orang tersebut kebaikan yang sempurna. Paham ya? Kebaikan yang sempurna. Dalam artian apa? Dia belum sempat mengamalkan amalan kebaikan, tapi apa? Berkeinginan kuat untuk beramal amalan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mencatat padanya apa? Kebaikan yang sempurna, kebaikan yang sempurna. Perhatikan hadisnya ya biar tahu artinya. Wa in hamma biha fa'amilaha dan jika dia berkeinginan kuat untuk mengamalkan kebaikan dan sempat mengamalkannya, katabahu Allah azza wa jalla indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah masyaallah. Artinya apa? Dan jika orang tersebut yang berkeinginan berbuat kebaikan kemudian benar-benar mengerjakannya, niscaya Allah taala apa? telah mencatat pada orang tersebut 6 10 kali kebaikan bahkan dilipat gandakan apa? menjadi 700 kali lipat kebaikan dan berlipat-lipat yang banyak sekali. Pertama 700 kali lipat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua apa? Tanpa batasan. Nah, ya kan? Ad'afin katsirah, berlipat-lipat yang banyak sekali. Ini merupakan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, satu kebaikan dilipat gandakan sampai berlipat-lipat. Sebaliknya, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha dan jika orang tersebut berkeinginan untuk berbuat kejelekan, falam ya'malha, tapi dia belum sempat melakukan kejelekan tersebut. Ada dua kemungkinan belum sempatnya. Belum sempatnya imma karena dia itu enggak ada sarananya, karena takut nanti ketahuan. Nah, itu nanti dia enggak dapat pahala dia. Paham ya? Tapi yang kedua dia meninggalkan kan tobat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal mulanya berkeinginan melakukan kejelekan. Malam Jumat ini sudah ada keinginan untuk mencuri misalkan tapi ternyata dia sadar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa? perbuatan mencuri tadi. Kan belum mencuri, baru berkeinginan, tapi kan bertobat. Nah, seperti ini dihitung pahala. Tapi kalau dia meninggalkan perbuatan mencuri tadi karena apa? Takut, khawatir ketahuan, nggak ada sarananya, tangganya dipakai tuh naik ke tembok nggak ada misalkan. Paham ya? Itu berarti bagaimana? Nggak dihitung kebaikan. Paham belum? Jadi dilihat, dilihat orang tersebut ketika meninggalkan Nah, niatan yang jelek tadi tujuannya apa? Karena tobat atau karena enggak ada sarananya? Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat. Wa in hamma bisayyi'atin fa lam ya'malha katabahu Allah 'indahu hasanatan kamilah. Ini yang dalam keadaan karena tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia berkeinginan untuk berbuat kejelekan tapi belum sempat melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat bagi orang tersebut kebaikan yang sempurna. Tapi ingat ya, dia meninggalkannya karena tobat, sadar bahwasanya perbuatan dosa, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dicatat kebaikan. Tapi kalau meninggalkannya meninggalkan perbuatan dosa tadi itu karena apa? Karena enggak ada sarana, akhirnya enggak jadi mencuri, ya enggak dapat pahala. Tetap ditulis apa? kejelekan karena niat berbuat jelek itu masih ada di benak dia gitu loh ya. Nah, seperti itu. Jadi dibedakan. Dan lihat, wa in hamma biha fa'amilaha Allahu lahu sayyatan wahidah. Dan jika dia berkeinginan kuat untuk melakukan perbuatan kejelekan, kemudian dia lakukan, dia mengerjakan perbuatan jelek yang dia inginkan tadi itu. Allah taala mencatat pada orang tersebut sayyi'atan wahidah, satu kejelekan. Bayangkan, rahmat atau bukan seperti ini? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya dilipat gandakan, orang nggak akan mampu karena apa? Banyak orang yang berbuat kejelekan. Tapi kalau berbuat kejelekan cuma dihitung satu. Paham ya? Setiap kali orang berbuat dosa nggak langsung dihukum. Paham ya? Nggak langsung dihukum ya misalkan antum berbuat dosa atau kita berbuat dosa, nggak langsung dapat ikop dari langit langsung misalkan nggak ada kan? Bisa dikatakan apa? Masih dikasih kesempatan untuk tobat Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kebaikan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat bahkan berlipat-lipat dan banyak sekali. Masya Allah. Naam. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya? Imam Bukhari siapa namanya? Siapa? Siapa namanya? Upayakan tercatat siapa namanya? Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya? Sudah ditulis dulu kan? Siapa namanya? Antum? Siapa namanya? Abu Muhammad. Eh, siapa namanya? Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail Abu Abu Abu apa ini? Abu Abdullah, jangan ragu. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Upayakan tercatat ya kalau belum tercatat. Ini penting karena sering muncul. Imam Bukhari namanya Nah Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Al-Imam Muslim siapa namanya? Imam Muslim. Muslim bin Haddad. Eh Hajjat. Nah, Muslim bin Hajjat An-Naisaburi Abu Abu Husain. Itu dihafal ya dua rangkaian ini. Imam Bukhari, Imam Muslim dihafal. Imam Bukhari siapa namanya tadi? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Abu Abdullah. Imam Muslim siapa namanya tadi? Muslim bin Hajjat Abu Abdul Husain. Itu upayakan sudah melekat. Naam. Kita lihat syarahnya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah qauluhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya hada ma yusamma bil haditsul qudsi. Ini yang dinamakan dengan hadits al qudsi Kenapa dinamakan hadits qudsi? Karena nisbahnya kepada al-Malikul Quddus, kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang tersucikan dari semua kotoran-kotoran penyerupaan terhadap hambanya dan semua kotoran-kotoran apa? kesyirikan. Kami ya Allah taala apa? Dat yang maha nam suci. Dinamakan hadis qudsi karena disebut kepada apa? al Malikil Quddus, itu kepada Allah Subhanahu wa taala Dat yang apa? senantiasa nah barakallahu fikum disucikan dari kekurangan-kekurangan dan catat-catat yang ada. Wa huwa alladhi yarmihi an sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla, yaitu hadis qudsi adalah hadis yang Rasulullah meriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jal. Qala Allah ta'ala katabal hasanati was sayyi'ati thumma bayyana Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kebaikan dan kejelekan, menetapkan mencatat kebaikan dan kejelekan. Di mana mencatatnya kita lihat. Kemudian setelah itu Allah Taala menjelaskannya, ay katabal hasanati was sayyi'ati fil mahfud. Masya Allah. Allah taala mencatat kebaikan dan kejelekan di mana? Di dalam Lauhul mahfud melalui perantara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yaitu apa makhluknya? Yang mencatat nah di Lauhul mahfud apa makhluknya? Al-qalam, pena. Paham ya? Awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Pertama kali Allah taala menciptakan al-qalam, pena, Allah taala mengatakan kepada pena tersebut uktub, tulislah. Wa ma apa yang harus aku tulis? Nam uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, itu pena, pena Allah Subhanahu wa taala. Tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Wa katabaha aidan 'alal maulud fi batni ummih. Dan juga Allah taala telah mencatat melalui perantara malaikatnya. Nah, malaikat yang mencatat. Nah, barakallahu fikum yaitu ketika apa? Ketika anak bayi yang mau dilahirkan yang masih berada di perut ibunya. Ketika usia berapa bulan? Akh Ibrahim ketika di dalam perut ibu ketika sudah usia berapa bulan diperintahkan untuk mencatat rezekinya, ajalnya, nah barakallahu fikum baik buruknya, bahagia atau sengsara ketika sudah usia berapa bulan? empat bulan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ketika usia 4 bulan ditiupkan ruh padanya diperintahkan Allah Taala merintahkan malaikat untuk meniupkan apa ruh dan mencatat apa rezekinya ajalnya dia termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia bayangkan nah karena catatan itu ada catatan yang umum sifatnya yang ada dalam lahir mahfud ada catatan yang apa yang nah bisa dikatakan yaumian yang dibawa oleh para malaikat itu pun ngambil dari apa rinciannya ngambil dari lahir mahfud paham ya tidak bisa terganti tidak bisa diubah kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fil hadits alladhi rawahu Ibnu Mas'ud sudah kita lewati di awal-awal dulu. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tsumma bayyana dzalik subhanahu wa ta'ala fi ma yarwihi anhu nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebaikan dan kejelekan yang Allah taala catat tersebut. Allah taala menjelaskan apa yang Rasulullah riwayatkan dari Allah taala. Fal a'mal ala qismain ini. Amalan-amalan terbagi menjadi dua Pertama, amalul qulub, amalan hati. Amalan hati pertama, amalan-amalan hati. Wahia an-niyat wal maqasid, niat dan tujuan. Apa ada orang yang bisa melihat niatnya orang? Enggak bisa kan? Karena niat tempatnya di mana? An-niyatu mahalluha fil qalb. Di dalam hati. Sedangkan yang namanya adzikru mahalluhu fil fil lisan. Itu kaidahnya jangan dilupakan itu. Paham ya? Nah, kata beliau di sini amalan terbagi menjadi dua. Pertama amalan hati. Apa amalan hati? Yaitu kata beliau an-niyat wal maqasid. Niat-niat dan tujuan-tujuan. Kita tahu enggak tujuan orang? Niat orang? Enggak tahu, kecuali setelah dia berbuat. Paham ya? Ada orang sore-sore habis maghrib, eh, dia apa? Mikul tangga. Kita enggak mau untuk apa? Ya enggak, enggak bisa kita nuduh ini haram. Antum berdosa enggak bisa. Karena kita nggak tahu niatnya apa gitu ya. Nah, ternyata niatnya untuk apa? Sarana dipakai untuk mencuri malam hari misalkan. Baru kita hukumi. Nah, wa illam niat orang nggak nggak nampak. Yang kedua, wa amali jawareh. Yang kedua, amalan-amalan yang berkaitan dengan jawareh anggota badan. Amalan anggota badan nampak nggak? Amalan anggota badan? Nampak. Contohnya apa? Amalan anggota badan yang nampak? Apa contohnya yang nampak? Salat, ya enggak? Kemudian apa lagi? Amalan, anggota badan yang nampak. Apa? Baca Al-Qur'an, apa lagi? Apa? Zakat, sodakoh. apa lagi antum? Banyak kan? Apa? Haji juga nampak, perbuatan ritualnya kan nampak. apa lagi antum? Apa? membantu orang. Apalagi Akh Umar Umrah juga masuk lah bahas ritual umrah. Tambah lagi antum? Kenapa? Berjalan ke masjid ahsan, apalagi antum? Eh? Puasa. Puasa Nampak juga. Antum puasa? Naam, insyaallah. Paham ya? Maksudnya dia enggak makanan nampak perbuatannya. Paham ya? Nam barakallahu fikum. Lah bahas masuk juga tambah lagi antum. Akhabu akhaba kasah. Zikir juga nampak banyak sekali. Kalau sebutan sekarang enggak cukup waktunya. Paham ya? Kita lihat kata beliau wahya al-afalu dhahirah, yaitu perbuatan-perbuatan yang zahir yang nampak banyak sekali. Qauluhu faman hamma, hamma ai azama wa nawa. Hamma maknanya azama wa nawa berkeinginan kuat dan meniatkan. Kalau orang sudah berkeinginan kuat berbuat kebaikan dan meniatkan untuk berbuat baik tapi belum mengerjakan, dicatat kebaikan. Masya Allah. Kita semuanya pengen nggak umrah? Pengen nggak? Pengen. Niatnya mau umrah, bahkan niatnya mau haji. Tapi ternyata kita meninggal dunia sebelum melaksanakan umrah atau haji misalkan. Kita berharap semoga sudah tercatat niat baik yang kita niatkan. Seperti itu caranya. Nah, kita lihat bihasanatin falam ya'malha itu barang siapa yang berkeinginan kuat meniatkan untuk berbuat kebaikan tapi belum sempat melakukannya lam yatamakkan min amaliha belum mapan belum memungkinkan untuk dia mengamalkan atau melakukannya awin syaghala anha atau tersibukkan darinya walam yatrukha zuhdan biha dia meninggalkannya itu bukan karena zuhud bukan karena enggak mau mengamalkan wa inna ma tarakaha li sarifin sarafahu hanya saja dia meninggalkan itu karena ada faktor-faktor yang memalingkan. Mamlum. Ewa, eh, awal mulanya dia sudah menyiapkan uang. Uangnya taruhlah sudah cukup untuk umroh. Ternyata ada apa? Ada enam kejadian mendadak. Afan ya, misalkan sakit atau misalkan harus digunakan untuk apa? keperluan keluarga sehingga apa? uangnya kan berkurang. Eh, saat itu apa? belum terwujudkan niatnya. Nah, berharap semoga sudah tercatat apa niat yang baik tadi dengan kebaikan. Caranya gitu. Kita lihat sini. Berikutnya, wa niyatuhu shalihah baqiyah. Niat yang tulus, niat yang bagus tadi itu masih ada. Masih ada, kan belum terwujudkan. Katabahullahu 'indahu hasanatan kamilah. Niscaya Allah Taala akan mencatat nam di sisi orang tersebut kebaikan yang sempurna, masyaallah. Fahadhihi yaktubuhallahu lahu hasanatan kamilah maka yang seperti ini Allah taala mencatat bagi orang tersebut kebaikan yang sempurna li'anna hadza amalun qalbiyyun dikarenakan ini adalah amalan hati mustamir wa mustamirrun walam yataraja anhu dan terus-menerus ada di hati tersebut dan orang tersebut belum tarajuk darinya, belum mengubah niatnya. Masih ada niatan untuk umrah misalkan, masih ada niatan untuk haji misalkan. Paham ya? Cuman belum diberikan kesempatan atau mungkin belum cukup hartanya misalkan. Niat yang baik niat yang baik. Naam. Ikhwani fi din azza wa berikutnya, qala wa in hamma biha fa amilaha katabahu Allah azza wa jalla 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah masyaallah. Dan jika orang tersebut berkeinginan kuat untuk melakukan kebaikan kemudian dia mengerjakannya berkeinginan untuk melakukan kebaikan dia mengerjakannya Niscaya Allah taala mencatat bagi orang tersebut apa? Asra hasanatin, sepuluh kali kebaikan. Bahkan apa? Ila sab'i mi'ati dhi'fin, dilipat gandakan ratus apa? tujuh ratus kali lipat, bayangkan. Ila ad'afin kasirah bahkan berlipat-lipat yang banyak. Enggak dibatasi dengan apa? Bilangan, Masya Allah. Naam. Wallah subhanahu yudha'iful hasanati fadlan minhu wa ihsana. Masya Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan-kebaikan tersebut. Eh? Sebabnya apa? Itu semuanya adalah karunia dari Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, baru berkeinginan kebaikan belum mengerjakan sudah dapat pahala yang sempurna. Kalau sudah berkeinginan kemudian mengerjakan dilipat gandakan kebaikan tersebut sampai berlipat-lipat yang banyak sekali. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha Wa man jaa'a fala yujza illa mithlaha. Artinya, barang siapa yang mendatangkan dengan perbuatan kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya, 10 kali yang semisalnya. Paham ya? Mendapatkan kebaikan yang besar. Dan barang siapa yang mendatangkan perbuatan kejelekan, maka orang tersebut tidak dibalasi kecuali yang semisalnya. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Naam. Wa qala fil ayatul ukhra dan berkata di dalam ayat yang lain, "Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Siapa? Eh, siapakah orang yang mau minjamkan untuk Allah suatu pinjaman, eh, pinjaman kebaikan maksudnya orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Paham ya? Nah, karena kita nggak mungkin kan minjamkan uang untuk Allah taala. Paham ya? Maksudnya itu kita berinfak bersedekah kepada orang karena Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Niscaya Allah taala akan melipat gandakan untuk orang tersebut dengan berlipat-lipat yang banyak sekali. lam yuhaddid hadil at'af fala ya'lamuha illahu. Artinya apa? Di sini Allah taala tidak membatasi. Dilipat gandakan di sini Allah taala enggak membatasi. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayatil ukhra dan di dalam ayat yang lain qala subhanahu Allah Taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Bayangkan, ini dalil kalau orang berinfak itu hartanya dohirnya berkurang pada asalnya enggak berkurang. Justru orang yang semakin na'am barakallahu fikum berinfak, menginfakkan hartanya, semakin bertambah hartanya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, bukan berkurang. Ini kita lihat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah permisalan orang-orang yang mereka menyifatkan harta-harta mereka di jalan Allah kama tadi habbah permisalannya seperti habbah biji antum tahu biji atau tidak enam permisalannya seperti biji anbatat sab'a sanabil yang satu biji tersebut menumbuhkan apa tujuh tangkai tujuh tangkai masing-masing tangkai pikul di sumbulatin pada masing-masing tangkai mi'atu habbah ada seratus biji banyak atau tidak banyak. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau nanam jagung, tahu jagung antum? Tahu? Ewah. Kalau nanam jagung dalam satu apa? lubang satu. Satu. Satu, terkadang dua. Tumbuhnya ketika tumbuh, eh, ketika tumbuh jagungnya banyak atau satu atau tiga? Banyak. Masya Allah itu keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala padi tarola, paham ya? Seperti itu juga kan? Nah, masya Allah itu termasuk keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mangga, antum tahu mangga, pohon mangga, itu ketika menanam misalkan biji mangga berapa biji? Satu biji tumbuh menjadi pohon, membesar, membesar, membesar. Akhirnya apa? Menanam setelah membesar dan berbuah, buahnya satu atau banyak? Banyak. Menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kuasa dan juga nah memiliki rahmat yang sangat luas. Yudha'ifu ila sab'in ila sab'imi'ati dhi'fin Allah taala melipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Wa hadha wallahu a'lam bihasabi niyatil 'amil wa kuwati imanhi. Ini penting. Kata beliau yang seperti ini wallahu a'lam tergantung dengan niat orang yang mengamalkan dan kekuatan imannya bukan semata-mata beramal. Karena banyak orang yang beramal kebaikan tapi apa? Tapi amalannya seperti habaan mangsura, seperti debu yang berterbangan, yaitu amalan yang diiringi dengan apa? kotoran kesyirikan, ria atau yang semisalnya nyumbang 1M, 2M, tapi tujuannya untuk apa? Biar dipuji si fulan Masya Allah, dirmawan, orangnya Masya Allah, suka ngasih uang, orangnya Masya Allah. Jadi mengharapkan sanjungan, mengharapkan sanjungan orang lain, ini nanti bahaya. Kenapa bahaya? Hancur amalannya. Kalau diiringi dengan kesyirikan, hancur amalannya. namun allah musta'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami pertunjukkan eh, terhadap amalan-amalan yang dulu mereka kerjakan di dunia, amalan yang terkotori dengan kesyirikan tersebut, kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Disebutkan oleh mufassirun, debu yang berterbangan yang bagaimana ini? Kalau antum lihat di suatu ruangan, paham ya? Ruangan tertutup, kemudian ada celah-celah jendela atau lubang-lubang. Itu biasanya kalau kena sinar matahari, ada nggak kayak debu yang berterbangan itu? Nah itu, seketil kayak gitu. nggak ada nilainya sama sekali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum lahul musta'an. Kita lihat lagi. Kekuatan imannya, niat pelakunya ini penting sekali. Au bihasabil makan wa zaman terkan, terkadang dilipat gandakannya itu terkadang sesuai dengan tempat dan waktunya. Apa di antaranya tempat dan waktunya? Kalau tempat jelas, salat di Masjidil Haram pahalanya besar, ya enggak? Salat di Masjid Nabawi besar. Salat di Masjidil Aqsa besar enggak? Besar. Salat di Masjidil Haram sebanding dengan berapa kali salat satu kali salat pahalanya? Ayo Hasan 100 ribu kalau masjidil haram satu kali solat seperti 100 ribu kali solat. paham ya kalau di masjid masjid nabawi seperti berapa Antum? Antum? Antum? Akh Abdul Razak? Masjid Nabawi. Seribu. Jangan tertukar ya. Kalau Masjid Nabawi satu kali sholat sebanding dengan seribu kali sholat. Kalau Masjid Aqsa berapa? Lima ratus. Itu diurutkan. Masjid Aqsa ratus. Kalau Masjid Nabawi seribu. Kalau Masjidil Haram 100 ribu. Berarti sesuai dengan tempatnya kan itu. Nah, terkadang sesuai dengan apa? Zaman waktunya. Nah, barakallahu fikum. Apa di antaranya waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala senang kemudian melipat gandakan di antaranya? Ya waktu-waktu hari-hari yang Allah taala mencintainya. Seperti sekarang ini. Ya enggak? Sekarang ini bisa dikatakan apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, karena digenapkannya, besok ini kan tanggal 1. 1 apa 1? Dzulhijjah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum berarti otomatis nah sekarang malam satu Dzulhijjah. Nah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah tersebut, 10 hari pertama itu Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang beramal situ. Berarti tergantung waktunya kan? Waktunya, harinya, waktunya. Paham ya? Nah, kalau Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, hadisnya Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan, mamin min ayyamin al-'amalu Al-amal salih fiha ahabbu ilallah min hadil ayam. Tidak ada hari-hari yang kalau orang beramal saleh pada hari-hari tersebut lebih Allah taala cintai melainkan hari-hari ini, ayam ayyamul ashr. Maksudnya adalah apa? Hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Tanggal pertama, tanggal kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Naam. Kemudian segenap para sahabat bertanya, segenap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah?" Bahkan jihad fisabilillah enggak bisa menandingi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Walal jihad fisabilillah. Bahkan jihad fisabilillah enggak bisa menandingi. Bayangkan itu. Illa rajulun kharaja nabi manihi wa nafsihi falam yarji' min dzalika Ini syaratnya. Kecuali orang yang berjihad mengeluarkan jiwa dan raga hartanya Paham ya? Jiwanya, hartanya, kemudian dia tidak membawa pulang sedikit pun. Berarti meninggal di medan peperangan. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum itu baru bisa dikatakan sebanding. Wa illa amalannya tergantung dengan zaman kali bisa juga. Awil hala allati tu'adda fiha hasanah atau keadaan yang apa? Yang nah dengan keadaan tersebut bisa menghantarkan kepada kebaikan. Fayudha'ifullahu lahu ad'afan muhaddadah wa ad'afan khairan muhaddadah maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan. Nah, melipat gandakan bagi orang tersebut. naam barakallahu fikum dilipat gandakan dengan yang dibatasi. Berapa tadinya dibatasi? 700 kali lipat. Wa ad'afan ghair muhaddad. Wa ghair muhaddadah dan juga dilipat gandakan tanpa dibatasi. Banyak sekali. Nah, banyak sekali. Fadlan minhu wa istana ini sebagai bentuk apa? karunia, keutamaan dari Allah dan juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah perhatikan lagi syarahnya itu. Hadza binisbati lil hasanati fil qalbi aw fil amal. Kata beliau, ini ditinjau dari kebaikan-kebaikan yang ada dalam hati atau yang ada pada amalan. Ingat-ingat barometer amalan. Nah, ada berapa barometernya kemarin? Ada dua. Amalan hati dan amalan apa? Zahir. Amalan batin dan amalan zahir. Sebelum orang itu mengamalkannya, dicocokkan dengan barometernya dulu, ukurannya dulu. Kalau amalan batin kembali kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau amalan zahir yang nampak dikembalikan kepada hadis Aisyah ummul mukminin, man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Dilihat amalannya. Ini amalan ibadah, dicek dulu. Ada enggak syariatnya? Ada atau enggak perintahnya? Kalau tidak ada, mardud, tertolak. Seperti itu. Jadi diukur dulu dengan barometer tadi itu. Naam. Amalan dohir barometernya apa? Hadisnya Aisyah umil minin tadi itu. Man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa raddun. Harus mutabaah amalan dohir itu. Amalan batin barometernya apa? Innamal amalu bin niat. Hadisnya Umar Khattab muttafaqun alaih. Naam. Berikutnya, summa qala wa in hamma bisayyatin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, dan jika orang itu berkeinginan kuat untuk berbuat kejelekan, tapi belum sempat mengamalkannya, niscaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mencatat bagi orang tersebut di sisinya kebaikan yang sempurna. Tapi ingat, eh, dia tidak mengamalkannya itu bukan karena nggak ada kesempatan, bukan karena apa? Bukan karena nggak ada sarana, tapi tobat. Paham belum? Kalau alasannya karena nggak ada sarana, nggak ada kesempatan, wah nggak sempat nyuri ini jadi batal nggak jadi nyuri. Ada keinginan kuat mencuri. Dia meninggalkannya karena apa? Nggak ada kesempatan. Eh, gak ada sarana. Akhirnya dia meninggalkan. Dapat pahala nggak? Nggak dapat pahala. Karena niat jeleknya masih ada. Ini maksudnya adalah orang yang tidak jadi, eh, tidak melaksanakan perbuatan kejelekan yang diinginkan, tapi karena tobat. Karena tobatnya bukan karena nggak ada sarana atau bukan karena nggak ada kesempatan. Yakni nawa an yudniba dan lakinnahu tarakahu tarokahu lam ya'malhu khaufan min Allah azza wajal Ini penting ini. Orang tersebut sudah meniatkan untuk berbuat suatu dosa, akan tetapi dia meninggalkannya dan tidak melakukan dosa tersebut khaufan dalam rangka takut. Eh? Takut na barakallahu fikum terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yaktubuha lahu hasanatan wahidatan ala niyyatihi maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencatat bagi orang tersebut kebaikan, satu kebaikan atas niatnya. Kenapa? Karena dia nggak jadi melakukan perbuatan kejelekan. Kenapa kok nggak jadi melakukan perbuatan kejelekan? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena nggak ada kesempatan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Karena kenapa? Akhabau ukasah Kejahatan, pencurian, perampokan, pembegalan itu terkadang kan tidak ada niat dari pelakunya. Tapi karena ada apa? Kesempatan. Pahamnya? Nah, jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, melanggar peraturan misalkan atau mencuri, merampok itu kadang niatnya nggak ada, mau merampok nggak ada, karena ada kesempatan merampok gitu loh. Paham ya? Allah musta'an. Jadi ada istilah orang-orang yang nah di luar sana apa? mencari kesempitan dalam kesempatan. <laughs> Terbalik ya, la ba'asna. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Li'anna niyata 'amalun qalbiyun, karena yang namanya niatan itu amalan hati, wa tarkuhu laha khaufan minallah 'amalun qalbiyun aidha. Sedangkan dia meninggalkan perbuatan jelek itu karena takut kepada Allah, itu juga amalan apa? Amalan hati juga. Nam amalan hati juga. Nam barakallahu fikum. Ikhwani fi din azzani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Nam, kita lihat di sini. Kata beliau, Allah lahu hasanah maka Allah taala mencatat bagi orang tersebut kebaikan li'annahu tarakaha khaufan minallah karena dia meninggalkannya apa takut kepada Allah Subhanahu wa taala jadi meninggalkan perbuatan kejelekan kejahatan itu bukan karena apa bukan karena enggak ada kesempatan bukan karena enggak ada sarana tapi karena apa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala mahum insyaallah ya nah barakallahu fikum kita lihat sini Kata beliau, "Amma idza tarakaha li'annahu lam yatamakkan min wa niyyatuhu li fi'liha baqiyatun fa innaha tuktab 'alaihi sayyi'ah." Ini penting ini. Adapun apabila orang meninggalkan kejelekan karena belum memungkinkan untuk melakukannya, ini karena enggak ada kesempatan, karena enggak ada sarana dan niat untuk melakukan perbuatan kejelekan itu masih ada di di, di, di, di apa? di orang tersebut, fa innaha tuktab 'alaihi sayyi'ah, maka dicatat kejelekan, bayangkan. Paham belum? Jadi kalau niat kejelekan masih ada di situ, tetap dicatat kejelekan. Nah, li'anna niyyatahu as-sayyi'ah baqiyatun. Karena niat perbuatan jelek dia masih ada. Tsumma Kemudian Allah Taala menyatakan wa in hamma biha fa'amilaha katabahu lahu sayyatan wahidah. Dan jika orang tersebut berkeinginan kuat meniatkan untuk melakukan perbuatan kejelekan kemudian dia benar-benar melakukannya, Allah Subhanahu wa taala mencatat bagi orang tersebut satu kejelekan. Enggak dilipat gandakan. Ditulis satu kejelekan. Rahmat atau bukan? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fasayyatu la tudha'af. Ya enggak? Kejelekan-kejelekan, dosa-dosa tidak dilipat gandakan. Li'anal jazaa'a 'alaiha min babil 'adlini. Dikarenakan balasan yang Allah telah berikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan itu dalam bentuk apa? Karena dalam bab adil, keadilan karena keadilan itu kalau ada orang yang berbuat dolim dibalasi dengan yang semisalnya. Paham maksudnya ya? Dibalasi dengan yang semisalnya. Wallahu la yadlim ahadan. Dan Allah Taala tidak mendolim seorang pun. Maksudnya Allah Taala tidak menghukum kecuali apa? Sesuai dengan kadar yang dia lakukan itu loh. Sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Wala yaktub alaihi syai'an lam ya'malhu. Dan Allah Taala tidak mencatat sedikit pun sesuatu yang dia tidak mengerjakannya. Fayaktubu alaihi sayyatan wahidah maka Allah taala mencatat bagi orang tersebut satu kejelekan. Wa amma mudha'afatul hasanati fahuwa fadlun minallahi subhanahu wa taala. Adapun dan adapun dilipat gandakan kebaikan itu merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala itu kalau dilipat gandakan kebaikan. Tapi kalau suatu kejelekan eh, kemudian dia berkeinginan dan melakukannya di dicatat berapa tadi? Satu satu kejelekan. Paham ya? Dicatat dengan satu kejelekan. Nah, tidak dilipat gandakan. Tapi kalau dia berkeinginan untuk melakukan kejelekan, tapi enggak jadi melakukannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dicatat apa? Satu kebaikan. Masya Allah Kita lihat yang terakhir Fahad hadithun azimun wa bushra lil muslim. Ini adalah hadis yang agung dan kabar gembira bagi seorang muslim dilipat gandakan kebaikan masyaallah. Wa hasbun lahu ala an yanwiyal khaira wa ya'malah dan juga dorongan motivasi orang agar meniatkan kebaikan dan dan mengerjakannya dan mengamalkannya wa an yatruka syarra dan hendaknya orang itu meninggalkan kejelekan wa fihi tahdhirun min niyatis syarr wa min niyatis su' di sini ada peringatan Perhatikan baik-baik. Di sini ada peringatan mengenai niat yang jelek, niat yang buruk. Fa innaha tuhliku sahibah. Dikarenakan niatan yang jelek, dikarenakan niat yang buruk itu bisa membinasakan pemiliknya atau pelakunya. Allahul musta'an. Naam. Kama jaa fil hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, kita lewati hadisnya ini, sebagaimana yang datang dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqa al-musliman fi sayfihima bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar qala qalu ya rasulullah hadzal qatil fama balul maksudnya apa heran ini ya segenap para sahabat heran Rasulullah mengatakan apabila dua orang muslim saling bertemu dengan pedang kelahi gitu ya dua orang muslim maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk ke mana ke neraka akhirnya segenap para sahabat apa segenap para sahabat nah barakallahu bertanya ya Rasulullah Wahai Rasulullah, ini yang membunuh. Kenapa yang dibunuh itu juga masuk neraka? Yang membunuh jelas, tapi kenapa yang dibunuh masuk neraka juga? Kita lihat apa sebabnya. Nam Rasulullah mengatakan di sini, qala innahu kana harisan ala qatli sahabi. Bayangin. Karena sesungguhnya orang yang terbunuh tersebut sebelumnya itu juga berkeinginan kuat membunuhnya, cuma terbunuh duluan. Paham belum? Jadi ini berbahaya sekali. Kalau misalkan dua orang muslim bertemu, eh sama masing-masing membawa pedang atau masing-masing bawa batu, masing-masing bawa panah misalkan. Paham ya? Saling panah memanah misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maka yang membunuh dan yang dibunuh eh ancamannya neraka. Kalau yang membunuh jelas, yang dibunuh kenapa kalau masuk neraka juga? Karena ada keinginan untuk membunuh temannya juga, cuman terbunuh duluan. Ada hadis yang sebaliknya ini. Apa itu hadis yang sebaliknya? Yang membunuh dan yang dibunuh masuk surga. Kita lewati dulu ya. Yang membunuh dan yang dibunuh masuk surga. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai istilahnya mengesankan, mengharukan kisahnya. Bagaimana ini kok bisa? Yang membunuh dan yang dibunuh masuk surga. Yang pertama, yang membunuh tersebut dulunya kafir, berperang eh, melawan kaum muslimin. Dia membunuh orang muslim. Yang dibunuh masuk surga enggak? Ewa. Akhirnya yang kafir ini suatu ketika tobat masuk Islam, dia ikut jihad terbunuh. Akhirnya meninggal dunia di atas apa? jihad fisabilillah tadi itu dan mati syahid masuk surga. Itu al-qatil maqtul yang masuk dalam surga. Naam. Ya'ni man mata, ya'ni mata wa huwa lam ya'dil an qatli sahibih. Maksudnya dia mati dalam keadaan nah barakallahu fikum dia belum berpaling dari membunuh temannya. Maksudnya belum berpaling niatannya masih ingin membunuh teman terbunuh duluan. Fa huwa yuridu qatlahu lakinnahu lam yatamakkan minhu. Orang ini si A ini berkeinginan untuk membunuh si B tapi si A ini belum memungkinkan membunuh si B, tuh husayyah baqiyah, niat jelek si A ini masih ada. Paham ya? Akhirnya dia terbunuh duluan gitu loh. Nah, Allahul musta'an. Falidzalika istahaqqa dukhulun nar wal billah. Oleh karena itu orang tersebut berhak masuk neraka wal billah. Ma'annahu maqtulun padahal dia dibunuh. Jazaan ala niyatihi sayyi'ah ini. Sebagai balasan terhadap niat yang jelek jadi niat yang jelek itu dihilangkan, dihindari barakallahu fikum. Nah, upayakan niatan itu niat yang baik. Paham ya? Niat yang baik, paham ya? Jangan ada niatan yang jelek. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Fa'alal muslim an yuhsina tahu Maka wajib atas seorang muslim untuk memperindah, memperbagus niatnya. Kenapa kok demikian? Berkata al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dinukilkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Naam Jami' Ulumul Hikam, apa kalamnya itu? Ma'alatu syai'an asadda 'alayya min niyati fa inha tataqallab 'alayya. Artinya apa? Aku enggak pernah mengobati sesuatu yang lebih dahsyat sulit untuk diobati melainkan niatku. Kenapa? Dikarenakan niatku itu berbolak-balik. Paham ya? Dikarenakan niat itu berbolak-balik. Terkadang niat baik berubah menjadi jelek, terkadang niatnya ikhlas berubah menjadi riya. Itulah yang sulit barakallahu fikum untuk meluruskan niatnya. Jadi kita semuanya insya Allah berupaya untuk meluruskan niatnya di dalam mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Mencari ilmu niatnya apa? Agar hilang kebodohan dari diri pribadi baru menghilangkan kebodohan orang lain. Kemudian niat mengajarkan ilmu adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadikan apa kemarin dakwah sebagai ladang untuk mencari harta. Jangan itu keliru. Namallahu musta'anam. Tapi jadikanlah dakwah tulus mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala bukan mengharapkan gaji manusia. Kalau enggak digaji enggak ngajar. Kalau enggak dapat amplop diam berhenti seribu bahasa dia. Ya. Berhenti seribu bahasa. Tapi kalau dikasih amplop baru terbuka jangan, itu keliru. Ada amplop atau tidak ada amplop? Ada gaji atau tidak? Ajarkan Al-Qur'an was sunnah. Karena berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan kemuliaan yang sangat besar. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini an yuhsina niyatahu wa yukhlisaha lillahi azza wa jal. Maka wajib atas seorang muslim untuk memperindah niatnya, memperbagus niatnya dan memurnikan niat itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa an yatruka fi'la sayyi'at wal ham ma biha wa ya'dil anha. Dan hendaknya dia meninggalkan meninggalkan perbuatan kejelekan dan meninggalkan keinginan-keinginan berbuat kejelekan dan hendaknya dia berpaling dari perbuatan kejelekan tersebut wala yutawi' nafsahu al-ammarata bis dan hendaknya dia tidak mengikuti jiwanya eh, untuk apa? yang senantiasa merintahkan perkara yang jelek. Jiwa manusia seperti itu. Paham ya? Senantiasa merintahkan apa? perkara-perkara yang jelek. Nah, barakallahu fikum perkara-perkara yang buruk kita perangi. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah beliau mengatakan apa? termasuk jihad yang paling penting pertama adalah jihadun nafas. Jihad melawan apa? Jiwa kita. Tundukkan jiwa kita dengan dalil Al-Qur'an was sunnah. Jangan sampai apa? Kita terkalahkan dengan hawa nafsu. Wala yutawil syaitan dan jangan dia mentaati mengikuti para setan. Fayatruka fi'las sayyi'at khaufan minallahi azza Maka hendaknya dia meninggalkan perbuatan kejelekan karena dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah kita selesaikan syarah terhadap hadis yang ke-37 tinggal dihafal nanti barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam alamin.